Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah batasan anak Bu ya. E, untuk masalah nafkah untuk anak itu kan seorang orang tua wajib memberikan nafkah anak dengan dalam sampai batas di saat anak sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri maka orang tua tidak wajib untuk memberikan nafkah. Nah, untuk masalah tarbiyah Bu ya, apakah juga ada batasan umur ataukah ya selagi dalam ya pokoknya anak ya selamanya akan terus menjadi tanggung jawab dalam urusan tarbiyahnya ataukah mungkin ada batasan ya di saat mereka sudah kita kasih bekal mereka sudah kita kasih pendidikan setelah itu kalau ternyata mereka salah ya sudah berarti bukan tanggung jawab orang tua lagi ataukah tetap sampai akhir hayat ibaratnya begitu Bu ya menjadi tanggungan bagi orang tua baik terima kasih Bu ya kemudian masalah pendidikan anak urusan nafkah itu pada hakikatnya sampai anak usia balik sudah lepas urusan nafkah lahir, makan dan seterusnya. Biar mereka cari sendiri. Cuman karena anak kita belum mampu dan dia masih wajib belajar, maka kita lanjutkan kita beri nafkah dan itu orang tua yang mulia. Tapi urusan tarbiyah sama. Urusan tarbiyah Anda punya kewajiban mendidik anak Anda selagi masih di bawah naungan Anda. Kalau misalnya putri Anda sudah menikah dengan kaum laki-laki, dengan seorang pria, dengan suaminya, maka katailah jika anak sudah tidak di bawah naungan kita, bukan berarti lepas kewajiban mendidik. Bedanya kalau dulu adalah sebagai anak, setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh ada kata lepas. Yang penting kan sudah saya didik dan selesai. Oh enggak ada itu. Engkau bakal tetap ditanya selagi engkau tahu tentang informasi anakmu lalu bermaksiat kok kamu diem, kamu masuk bagian daripada kemaksiatan. Jangankan kok kepada anak, kepada tetangga saudara pun kita punya kewajiban. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nah ada masalah kewajiban kita kepada anak ada. Tapi bukan berarti setelah anak kita dewasa lalu lepas tidak. Setelah kita kewajiban mendidik anak, setelah dia dewasa tetap kita kewajiban untuk mengarahkan dia sebagai manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan seperti sebagian orang berkata, yang penting kan saya sudah menyekolahkan dan setelah itu bebas saya kan tidak oh tidak tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya baik seperti itu jadi pertama adalah sebagai seorang anak kemudian setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai ada di antara kita orang tua yang berkata bahwasanya yang penting aku sudah didik ya sudahlah saya tidak punya kewajiban enggak tetap anda punya kewajiban untuk menjaga mereka mendidik mereka jika semula sebagai anak setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar wallahu a'lam bisawab